Bapak Ibu dan Allah, uh, memang teknologi akan hilang dan nampaknya di lima tahun ke depan ini khawatir justru di tiga tahun ke depan teknologi akan hilang. Ya, 2019 ini NASA kembali mendeteksi adanya benda langit yang mendekat ke bumi yang nampaknya ini ukurannya memang lebih besar dari bumi. Kalau volumenya lebih besar daripada bumi, maka bumi akan tertarik magnetnya oleh benda langit ini. Maka ketika bumi melepaskan magnetnya, di saat itu teknologi akan hilang. Itulah maksud dari hadis Rasulullah SAW barangkali. Sema'atum idama bada'tum. Sema'atum idama bada'tum. Sema'atum idama bada'tum. Kemudian kalian akan kembali ke zaman kalian datang tanpa teknologi. Itu pasti akan terjadi. Dan saya khawatir kita akan mengalami. Lalu bagaimana kita bisa hijrah ke Syam Bapak Ibu sekalian? Makanya kita Bapak Ibu sekarang yuk kita belajar hijrah ke Syam. Bagaimana caranya Ustaz? Umroh plus Palestina. Ini yang hilang pada dinda adalah sunnah. Rasulullah SAW mengatakan, La tushaddu rihal ila ila thalathatil masajid. Jangan kalian berziarah dengan niatan ibadah kecuali pada tiga masjid. Al-Masjidil Haram, wa Masjidil Rasulullah SAW, An-Nabawi, wa Masjidil Aqsa. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjidil Aqsa. Kenapa harus tiga masjid ini? Masjid Masjidil Haram titik tolak dakwah tauhid Nabi pertama, manusia pertama, Nabi Adam alaihissalam. Masjid Nabawi titik tolak dakwah Rasulullah di Madinah. Ya. Dan Masjidil Aqsa titik tolak dakwah tauhid untuk Imam Mahdi. Nah makanya kita sunnahnya umroh plus Aqsa. Kami kalau umroh plus Aqsa, bapak ibu. Makanya tadi bapak ibu nanya kita perlihatkan bertemu dengan ulama-ulama kita di sana. Bahkan nanti kita kajian di tempat di mana para nabi diutus. Bahkan kita nanti ke tempat di mana para nabi menyaksikan kaumnya di azab. Lut, Nabi Lut kita nanti kajian di sana, kita harus tahu. Nah, kita petakan nanti jalan hijrah kita dari sekarang. Paling tidak saya anjurkan sekali Bapak Ibu ke Masjidil Aqsa. Pernah Bapak Ibu ke Masjidil Aqsa? Yuk, saya mengajak Bapak Ibu kalau mau kita hijrah ke sana. Insya Allah kami kalau hijrah, eh, umrah selalu ke sana untuk memetakan jalan ini. Nah, kita harus kenal jalan ini. Maka ketika teknologi hilang, kita sudah tahu jalan. Bagaimana ketika saudara kita tidak ada, ibu malaikat akan mengir, meng, mem, apa, menjaga kita. Malaikat akan menuntun kita. Siapa yang menjaga Siti Maryam ketika dia dalam kekalutannya harus menghadapi kaumnya yang akan memfitnahnya berzina. Malaikat Jibril kan, Allah akan memberikan pertolongan. Makanya Rasulullah mengajarkan hal yang sangat luar biasa pada Abdullah bin Abbas. Ya gulam, ini wali muka kalamatin. Wahai anakku, aku akan mengajarkan beberapa kalimat padamu nak. Pahami nak, camkan ya nak. Ihfazillah yahfazuka. Jagalah Allah dalam dirimu, maka Allah akan menjagamu. Hidupkan Islam dalam hidup kita, Allah akan menjaga kita. Ihfazillah tajidhu tujahaka. Jaga Allah dalam Lakukan syiar Allah dalam hidupmu. Allah akan jadi solusi apapun masalah hidupmu. Termasuk solusi istri, calon istri. Jangan khawatir mas. Hidupkan Allah dalam diri kita. Sunnah Rasulullah amalkan. Insya Allah jodoh ada. Ya. Yeah. Mau yang mana mas? Mau Palestina, mas Suriah mas? Ada. Ikut saya yuk. Ada di di Malaysia kita tampung ya Insya Allah. Sebelum Mas saya dulu. <laughs> kemudian apalagi tadi kemudian wa'lam ketahuilah anakku law annal ummah ijtama'u ala ay yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka bi syai'in illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak. Yakini wahai anakku, andaikan semua manusia berkumpul untuk menolong kamu, kamu tidak akan tertolong. Illa bi syai'in qad katabahu Allahu lak kecuali jika memang Allah menakdirkan kamu harus tertolong. Walau anda ummah dan andaikan umat manusia istimewa ala ayat bi berkumpul untuk membantai kamu lam yang duruka kabisain kamu tidak akan celaka kamu tidak akan mati jika Allah tidak menakdirkan illa bi kata qad Allah 'alaik Mainkan jika Allah memang menakdirkan kamu harus celaka. Rufiatil aklam, diangkatlah pena, wajafati suhub dan telah keringlah catatan takdir. Jadi kenapa kita harus takut berjuang Bapak Ibu, termasuk ibu-ibu. Jangan takut berjuang Bu. Jika kami sudah tidak ada, maka kewajiban ibu-ibu untuk menyelamatkan diri. Kami tunggu di surga nanti Bu. Loh, kan begitu ya Bapak Ibu. Gimana siap Bu? Siap Bu ya? Ah, atau gini saja Bu, Bu mau masuk surga tanpa hisab? Wah gak ada yang minat pak. Ibu-ibu mau masuk surga tanpa hisab? Yang jawab sedikit, peminatnya sedikit ini. Ibu-ibu mau masuk surga tanpa hisab? Tahu jalannya gak? Caranya mudah bu, bersabar bu. Ya. Sabar jalan masuk surga tanpa hisab. Di padang masyar ada orang-orang yang selonong boy, orang lain ribuan tahun dihisab, mereka selonong boy mau masuk surga. Dicegat sama malaikat. Ida aina antum dahibun? Dari kemana mereka eh, kalian? Mau kemana kalian? Ilal jannah, kami mau masuk surga. Enak aja mau masuk surga. Fima kumta memang kalian siapa? Nahnu sabirun. Kami orang-orang yang bersabar. Ah, gampang kalian ngomong sabar. Pak sobur aja belum tentu sabar. Iya, ada kan sobur bukan sabar. Kayak masuk dukum idang hatta turidu eh, hatta turidu an tadhulu al jannata biduni hisabin. Emang sabar kalian seperti apa mau masuk surga tanpa hisab? Apa kata mereka? Nahnu sabiruna fi taatillah. Kami bersabar dalam mentaati Allah. Dalam keadaan tak senang kami taat, dalam keadaan susah pun kami taat. Susah senang tidak mengurangi ketaatan kami kepada Allah. Wah nahnu sabiruna an maksiatillah dan kami sadar menahan diri dari melakukan maksiat sesusah apapun hidup kami. Kami tidak mau maksiat, kami sabar. Apa kata malaikat? Idan antum kama kultum. Kalau begitu benarlah kalian. Tafadhalu ibhasu an jannatikum. Silakan cari surga kalian. Tuh, Bu. Surga bisa didapat tanpa hisab jangan sa sabar. Jadi siap untuk bersabar? Pak dengar, Pak. Bu, siap bersabar, Bu? Tuh. Kalau bapaknya nikah lagi siap sabar? <laughs> Baik, barangkali itu dulu untuk yang pertama. Itu eh, yang pertanyaan yang pertama. Mudah-mudahan mewakili, jangan khawatir Bapak Ibu. Allah akan membimbing naluri kita untuk bisa membentangkan jalan hijrah. Man jahada fina dianahum subulana. Siapa yang sungguh-sungguh di jalan kami, kami tunjukkan jalan kami. Insyaallah. Akidah. Siapa yang menuntun uh, Siti Hajar untuk mendapatkan pertolongan Allah? Sikoh billah. Allah. Tawakal kepada Allah.